PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur <laughs> Siapa yang ingin lari? Justru aku ingin membawamu ke tempat sepi ini. Aku ingin menjewer orang usil yang diam-diam mengikuti kami. Benar, tetapi sikap kalian sangat mencurigakan. Apa sebenarnya yang tengah kalian cari? Apa urusannya dengan dirimu, ha? Apakah engkau ini pasukan pengawal kota? Petugas kota yang pantas menyelidiki kami, ha? Karena sikap kalian itu, aku terpaksa bersikap keras. Aku akan menangkap kalian. <laughs> Kau akan menangkap kami? <laughs> Cobalah, jika memang engkau mampu. Setan, kurang ajar. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu Meriah dan meriang, ya. Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, deh. Sakit kepala, lah. Prokol, loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Procol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya Procol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Procol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ketiga ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Iwan Dahlan sebagai Kilangkat, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakling, Lanti sebagai Rinjani, Novi sebagai Endah, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Kiparang Pungkur tidak bersedia menerima kebaikan dari Kayan Manggala yang mempersembahkan ramuan obat untuk mengembalikan kekuatannya yang telah hilang. Untuk itu, Kayan Manggala menjadi sangat penasaran sekali. Lucu sekali, lucu sekali. Baru sekali ini aku melihat ada seseorang yang lebih suka ditawan di tempat seperti ini daripada bebas lepas di alam terbuka. Eh, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ah, karena itu, maafkanlah. Dan sekarang sebaiknya engkau lepaskan anak perempuan itu. Ah, engkau benar anak yang hebat. Ah, tidaklah kecewa. Kau menjadi keturunan mereka sepasang pendekar besar itu. <laughs> Lucu sekali engkau ini, Kek. Katanya engkau seorang pemimpin. Tetapi mengapa kini seenaknya engkau memilih untuk hidup sendiri seperti ini? Ketimbang bersama dengan murid-muridmu. Eh, aku akan mencari jalan sendiri. Upaya yang lebih baik daripada cara seperti ini. Ah, baiklah, rupanya engkau sudah tidak ingin lagi bertemu dengan mereka cucumu Sariti, serta suaminya. Ah, kasihan sekali. Aku melihat mereka kebingungan di kota Rupada, berlari ke sana kemari. Eh, tunggu, tunggu. Kau, oh, ah, dari mana kau tahu mereka telah berada di kota Rupada? Hah? Apa yang kau ketahui tentang mereka? Ayo cepat ceritakan. Baiklah, keributan besar tengah terjadi di kota itu. Ah, ayolah ceritakanlah. Ceritakanlah segala yang kau ketahui, bocah. Hah? Apa yang telah terjadi dengan kelompok tongkat merah, pengemis-pengemis itu? Aku terpaksa mendustai kakek yang keras kepala ini. Aku akan memaksanya agar meminum ramuan ini. Karena jika tidak, aku justru akan kerepotan untuk keluar dari tempat ini. Hei, eh, kenapa kau diam saja? Ayo katakan ada apa di Rupada, hah? Eh, Aku melihat ah, banyak sekali pengemis di kota itu. Iya, banyak sekali pengemis di kota itu. Oh, agaknya kadu gampit sudah mulai bekerja. Oh, yang agung. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Malah petaka macam apakah? Haruskah malah petaka itu justru lahir dari perguruanku, dari perguruan tongkat merah. Ah, kakek ini tampak begitu sedihnya. Ah, tetapi eh, aku telah mengatakan justru yang sesungguhnya. Bukankah tadi malam di kota itu dipenuhi dengan para pengemis? Iya, agaknya memang di sana tengah terjadi sesuatu. Eh, eh, lalu Apalagi yang kau ketahui tentang muridku uh, Sariti, cucuku itu. Juga suaminya Seta Keling. Uh, aku aku melihat kecemasan yang hebat tercermin di wajahnya. Dada kakek tua itu bergetar. Puluhan ribu nasib anggota tongkat merah tiba-tiba terbayang di matanya, serta peristiwa berdarah yang merupakan malapetaka besar yang telah direkannya kembali menggetarkan kalpunya. Kakek yang telah berusia hampir 80 tahun itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sementara kilangkat muridnya menggeser tubuhnya mendekati kakek tua itu. Ah, anak itu benar, Ki Guru. Ki Guru harus mempergunakan kesempatan ini. Kita harus kembali ke Rupada menyelesaikan semuanya. Hmm, ya, ya, ya, ya. Kau benar. Anak itu benar. Ya, kita harus mempergunakan kesempatan ini. Ah, tolong ambilkan ramuan itu. Oh, baik. Baik, Ki Guru. Berikanlah ramuan ini pada Guru Kek. Ramuan ini cukup banyak, Ki Guru. Ya, ya, ya. Apakah saya bisa mencobanya lebih dahulu? Oh, nah, tidak perlu, Langkat. Tidak perlu. Uh. Aku percaya pada mereka. Mereka tidak akan mendustai kita. Anak itu rupanya sangat berharga sekali. Hah, biar aku mencobanya dahulu. Uh. Nah, nah, ini Kau habiskanlah. Oh, baik, baik Ki Guru. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. dari perguruan tongkat merah itu kemudian duduk bersila, mencoba untuk mempercepat kembalinya kekuatan mereka. Sementara Kayan Manggala duduk di samping Ning Cilik yang tidak menangis lagi. Di luar gua, Watu Galong dan Watu Dulur menunggu dibebaskannya Ning Cilik dengan harap-harap cemas. Kita tinggalkan dahulu peristiwa di lamping curang yang curam. Sekarang marilah kita ikuti kembali suasana di kota Rupada. Adisaka! Adisaka! Tunggu kami! Ah, kemana saja engkau semalam-malaman? Mengapa tidak kembali? Setidak-tidaknya untuk membersihkan tubuhmu dan juga mengisi perutmu. Benar, Adisaka. Mari kembali saja dulu. Setelah sejenak beristirahat, kita keluar kembali. Aku akan membantumu dengan mengerahkan anggota tongkat merah. Aku sudah memejamkan mataku, Kakang. Aku juga telah mengisi perutku di warung kecil. <laughs> Biarlah, Kakang. Aku tidak ingin kehilangan kesempatanku lagi. Aku harus menemukan anakku lagi. <sighs> baiklah. Marilah kita bersama-sama mencarinya. Shh. Tunggu, Kakang. Adisaka. Lihatlah. Dua orang wanita di sana itu. Aku melihat tadi di jalan sana tengah bertanya-tanya. Dan sekarang pun demikian. Agaknya ada yang tengah dicarinya. Sudahlah, Dinda. Persoalan yang kita hadapi sudah cukup banyak. Jangan menambah lagi dengan persoalan-persoalan yang baru. Tapi... Ah, lihatlah itu, Kanda. Sudahlah. Lihat itu. Adi Saka sudah tidak sabaran lagi. Kita berpisah saja. Setelah lewat tengah hari nanti, kita bertemu di markas. Ah, Baiklah, Kanda. Adisaka, iya. engkau ingin memakai kudaku ini? Oh, tidak. Dengan berjalan kaki, aku lebih leluasa. Aku pergi. Oh, kasihan sekali Adisaka. 13 tahun ia menderita. Hidup seorang diri, ditinggal oleh anak dan istri. Hei, Wanita itu masih saja bertanya di sana-sini. Benar-benar mencurigakan. Akan kulihat apa yang dicarinya. Rupanya mereka adalah pendekar-pendekar wanita. Mereka menyadari aku mengikutinya. Oh, mereka mempercepat langkahnya. Aku tidak akan melepaskan jejaknya. kurang ajar itu. Tunggu dulu, jangan lari. <laughs> Siapa yang ingin lari? Justru aku ingin membawamu ke tempat sepi ini. Aku ingin menjewer orang usil yang diam-diam mengikuti kami. Benar, tetapi sikap kalian sangat mencurigakan. Apa sebenarnya yang tengah kalian cari? Hmm. Apa urusannya dengan dirimu, ha? Apakah engkau ini pasukan pengawal kota? petugas kota yang pantas menyelidiki kami. Huh? Karena sikap kalian itu, aku terpaksa bersikap keras. Aku akan menangkap kalian. <laughs> Kau akan menangkap kami? <laughs> Cobalah, jika memang engkau mampu. Setan, kurang ajar. Hah? Api menerjang salah seorang wanita yang terdekat dengan cengkeramannya, Tetapi ia menjadi sangat terkejut ketika tangannya akan tiba di pundak lawannya. Sebuah kilatan pedang dengan cepat menyambar tangannya. Sariti segera menarik kembali tangannya. Tetapi wanita perkasa murid dari pimpinan tongkat merah itu tidak berhenti dengan begitu saja. Sambil menarik tangannya, ia memutar tubuhnya dengan cepat dan menebas tubuh lawannya dengan sisi telapak kirinya. rupanya lawanku bukanlah wanita sembarangan. Siapa mereka ini? Bagaimana Renjani? Apakah aku dapat membantumu untuk segera menyelesaikannya? Ya, wanita lawanku ini agaknya cukup alot. Baiklah. pertempuran ini sudah terlanjur berkembang semakin jauh. Aku tidak dapat berbuat lain menghadapinya, kecuali mengetrapkan aji tongkat dewaku. Berhati-hatilah, Indah. Lawan kita bukan lawan wanita sembarangan. Kita tidak bisa menghadapinya terus-menerus dengan cara seperti ini. Serangan tongkatnya cukup berbahaya, Rinjani. Jika begitu, tidak ada jalan lain. Kita dapat mencoba Aji pemungkas perguruan kita. Aji Bala. Tahanlah serangannya beberapa saat, Endah. Hup! tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. wanita itu. Hai, hai. Yang jagat Dewa Betara. Wanita siluman. Oh, pastilah mereka mempunyai hubungan dengan Kayat. Ya, dengan anak itu. Dan aku pasti mereka tentu tengah mencari Kayan yang saat itu melarikan diri di rumah paman jauh. Ayo, kemarilah. Majulah. Mengapa engkau bengong di situ? Kau kira aku gentar menghadapi wujudmu itu, hai siluman ular? Rasakanlah ini seranganku. Kejang lawannya yang telah berubah wujud. Pukulan-pukulan tongkatnya menghujani tubuh lawannya yang dipenuhi dengan sisik tebal. Tetapi nampak sedikit pun, wanita siluman itu tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Ia terus merancak maju menerjang Sariti. Sementara wanita lainnya pun kini telah berubah wujudnya seperti hal kawannya. Sekarang kini berganti, Sariti yang mulai merasa terdesak. Lawan-lawannya nampak semakin garang Hingga akhirnya, beberapa kali pukulannya mulai menghujani tubuh Sariti. Yang jagat Dewa Betara. Agaknya sampailah aja. Kalau sekarang manusia usil, hup. Ayo keluar kawan-kawan. Ketika wanita lawan Sariti yang telah berubah wujud mengayunkan pedangnya, dari balik sudut-sudut rumah-rumah kosong di lorong yang sepi itu, muncul belasan orang pengemis tongkat merah yang menerjang sambil melemparkan potongan kayu serta batu-batu ke arah wanita siluman itu. Hiya! Hiya! Mari adik Endah, kita habisi semua pengemis usilan ini. Hei! Nyai, cepatlah lari. Tinggalkan tempat ini. Biar kami yang akan menahan amukan iblis-iblis itu. Hop! Ya! pergi dari tempat ini, wanita malang? Hmm? Dua orang wanita itu kemudian mengamuk hebat. Sebentar saja lorong sepi itu mulai diwarnai dengan jeritan-jeritan pengemis-pengemis tongkat merah. Hanya dalam beberapa gebrak saja, pengemis tongkat merah yang datang membela Sariti tewas terkapar di lorong yang sepi itu. Kau tidak akan bisa pergi jauh, wanita malang. Hup! Celaka. Uh, rupanya memang sampai di sini ajalku. Agaknya kau benar-benar takut menghadapi kematianmu, wanita malang. Mampuslah! Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Berlombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Sebelum ajal berpantang mati, Itulah prinsip dari Sariti. Karena itu, melihat serangan yang deras meluncur menuju dirinya, ia mencoba mengangkat tongkatnya. Akan tetapi tubuhnya yang lemas tidak berdaya, tak dapat lagi berdiri tanpa ditopang oleh tongkatnya. Karena itu, segera saja Sariti terjatuh. kisah selanjutnya. Apakah Sariti akan menjadi korban dari dua siluman ular murid dari Lastri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.